Bisal abdu abdun ata wa qagha wa nasiyal mubtadi wal muntahi. Bisal abdu abdun yahtil ad-dunya bid-din. Bisal abdu abdun yahtalu din bisyahwat. Bisal abdu abdun tamah yabuduhu Bi'sal abdu abdun hawa yudilluhu Bi'sal abdu abdun raghabun yadulluhu Aw yudilluhu Rawahu Tirmidhi وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه بسم Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita baik nikmatul Islam, nikmatul iman maupun kenikmatan dijadikannya kita umat Nabi besar Muhammad SAW alaihi wa ala Maka kita berharap agar kenikmatan itu senantiasa mengiringi kehidupan kita sampai kita tutup kehidupan dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma Hadirin Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Baru saja kita telah sama-sama mendengar Untayan mutiara hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Abdullah bin Ala bin Haddad dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah yang mengungkap tentang seburuk-buruknya hamba. Ada Nekmal abdu, ada bi'sal abdu. Nekmal abdu adalah pujian Allah kepada hambanya karena sifatnya yang mulia. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan nekmal abdu innahu Allah. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya hamba adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal abdu yang memuji adalah Allah. Ini kalau kita belajar ilmu tauhid disebut dengan hamdun badi bihadidin. Pujian Allah yang maha qadim kepada zat yang baru, yang hadir, yaitu makhluk. Allah memuji makhluknya. Sungguhlah beruntung seorang hamba yang dipuji oleh Sang Khalik. Siapa mereka yang dipuji oleh Allah? Salah satunya innahu Allah yang senantiasa dia itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi hadis yang barusan kita dengar adalah sebaliknya. Bisal abdu, seburuk-buruknya hamba. Mulialah orang yang dipuji oleh Allah, dan hinalah orang yang dihina oleh Allah. Siapakah mereka hamba yang dihina oleh Allah? Ada beberapa. Ada beberapa hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang buruk. Yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bisal abdu abdun takhila wahtal wa nasiyal kabirul muta'ah seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang pertama bakhila pelit medit kikir wahtal sombong pelit sombong wa nasiyal kabirul muta'ah kemudian hamba itu lupa dengan Allah yang maha besar dan maha tinggi kedudukannya. Maka itu dalam Al-Ihya dan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa orang yang bakhil itu ta'idun Allah wa ta'idun minannas. Orang pelit itu jauh dari Allah, juga jauh dari manusia. Apalagi kalau sudah kikir ditambah lagi sombong. Sebenarnya kikir, pelit itu adalah cuma sebagian, juzuk daripada sifat hubu dunia. Jadi kalau orang itu pelit, sudah pasti hubu dunia. Dia takut hartanya berkurang untuk kebaikan, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Jadi salah satu percikan daripada sifat cinta dunia ialah salah satunya pelit. Ini seburuk-buruknya hamba. Hamba yang pelit dan hamba yang sombong. Hingga akhirnya melupakan Allah yang maha besar dan Allah yang maha tinggi kedudukannya. Semoga kita oleh Allah dijauhkan dari sifat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bikal abdu abdul bajabbar wahdada Wa nasiyal jabbar al Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang tajabbar, sombong dan kejam. Gak punya rasa belas kasih. wahdada melampaui batas ahli maksiat. Hingga dia lupa kepada Allah yang maha agung Al-Jabbar, Al-A'la dan yang maha Sifat kedua yang membuat binanya seorang hamba ialah sifat tidak mempunyai rasa kasih sayang dengan sesama. Ya. Padahal tidak ada wali min aulia illah yang diangkat kedudukannya kecuali karena punya sifat rahmah tersebut bahkan bukan cuma sama manusia sama hewan pun mereka itu memikirkan dan kasih sayang makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau itu menjadi pemimpin atau khalifah sebagai Amirul Mukminin beliau pernah berkata coba ya kita membutuhkan pemimpin seperti Umar bin Khattab yang berani berkata, "Lau asurat dabatun fil Iraq wa ana fil Madinah la ya Allah lima lam tuslihit tariqa ya Umar." Kalau seumpama ada satu hewan kendaraan, baik otak maupun keledai maupun tabel tersebut di Irak dia itu terperosok dalam satu lubang karena jalannya nggak bagus. saya aku akan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jalan itu nggak kau benarkan wahai Umar bin Khattab? Nggak mikirkan manusia saja. Bahkan hewan ini dipikirkan. Begitu pula ditarin ya. ketika seorang aulia diminta untuk menjadi najibul alawi salah satu yang dipikirkan adalah bagaimana nanti ladang-ladang yang dimiliki orang-orang itu yang luasnya itu lebih dari beberapa meter harus dibajak dengan dua kendaraan atau dua kerbau, dua sapi. Nggak boleh satu sapi. Kenapa? Kasihan. Sifat rahmah. Kasih sayang. Bukan manusia saja yang dipikir. Sampai hewan pun dipikir. Jatuh terperosoknya hewan itu menjadi beban buat mereka. Al-Imam dalam kitabnya Tanbihul voltarin atau dalam Kawaidul supiah disebutkan kalau sudah makom derajatnya seorang aulia itu tinggi. Saking rahmatnya sampai kutu itu nggak berani bunuh. Kutu dulu. Ada kutu diambil, mau dibunuh nggak boleh. Karena sudah tingkat rahmatnya begitu tinggi. Padahal boleh dibunuh. Iya. Hewan itu yang membawa mudarat itu boleh dibunuh. Seperti ular, ya, kemudian Eh, kutu dan lain-lain nyamuk itu pun dibunuh akan tetapi mereka yang punya sifat kasih sayang tinggi seorang kedudukan aulia itu mereka nggak mau membunuh bahkan sesuatu yang se sesepele itu maka itu disebutkan di sini seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang tidak mempunyai rasa kasih sayang dan dia itu berani untuk melanggar perintah Allah. mau dibilangin dalik. Bisal abdu abdun sahawalaha. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang senantiasa lalai dari Allah. Wa nasiyal maqabir wal bila. Hingga dia lupa dengan kuburannya dan lupa dengan hancur tubuhnya. Sahu. Hukumlah lalai dari Allah. Padahal di dalam Al-Quran, Allah itu sudah memisalkan. Ya. Hamba yang senantiasa lalai kepada Allah itu dengan sebutan ulaika kal an'am bal hum Mereka itu dimisalkan seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Jadi kalau hamba manusia lupa atas kematian, lupa dengan kuburan, lupa dengan hancurnya badannya kelam, maka dia adalah seburuk-buruknya orang. Ya. Mengingat mati itu bagus, cuman jangan cuma di lisan, di hati. Akhiru min zikri hadinil Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Sebab orang itu kalau ingat mati, pasti dia itu amalnya baik, soleh. Tapi kalau orang sudah nggak ingat mati, pasti amalannya dia itu buruk. Nih. Hmm. Kalau orang itu ingat mati itu kan mau apa-apa takut. Nih, hmm. mau bermaksiat dia oleh terus dawa umur. Nah, terus mari maksiat mati ya ampun. Takut. Karena dia senantiasa berpikir kematian ada di hadapannya. ingat Cuman jangan ngomong di lisan saja, tapi letakkan di hati yang namanya kematian itu diingat terus. Dan orang yang lalai, na'udzubillah min dalik, adalah orang-orang yang pasti amalannya itu gak bagus. Makanya dikatakan dalam nasoih tadi ini, ya, man tola amaluhu sa'a amaluhu. Orang yang angan-angannya panjang, gak pernah ingat kematian, niscaya amalannya akan buruk. Yang namanya mati ini nggak ada orang yang tahu. Ada yang ahli ya, olahraga, malah habis olahraga mati. Ono sing anehnya nyepet dino penampak, dia ya gak mati-mati. Sampai pabrik rokok itu tutup dia ya gak mati-mati. Ya. Ada yang sakit-sakitan terus. Berobat ke dokter manapun, tapi gak mati-mati sampai dokternya kaget itu belum mati. Iya, bener. Saya punya satu orang kenalan. Dia cerita, ada satu orang kalau minum obat itu ngegem. Saking ngake ini ngobrol obat itu ngegem. Tapi gak mati-mati. Dokter yang ngobati harus mati kaget. Dia gak mati-mati. Yang namanya ajal kita gak tahu. Di Batu kemarin saya punya teman polisi Wawai gagah kewedi. Habis olahraga ngombe, buka selok boyo opo. Meninggal dunia. Habis olahraga loh. Nggak tahu aja Makanya kata yang ada disebut sini, rubha bahikin ya Kadang ada orang yang lagi tertawa, padahal di pasar itu kafannya lagi digunting. Maknanya ini gunting, orang yang jual kain itu lagi gunting kapan buat orang yang lagi tertawa itu. Kita nggak tahu ajalnya manusia. Jangan merasa aman dengan yang namanya kematian. Insya Allah umur. Ya, insya Allah umur. Ya, insya Allah amin. Harap berharap boleh. Agar tetapi kalau terus lalai daripada kematian akan membuahkan rasa keberanian untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus sempat taubat. Kalau nggak sempat taubat, naudzubillah min dzalik. Kemudian <clears throat> Bisal abdu abdun ata wa tawa wa nasiyal mubtadi wal muntari. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang sombong dan hamba yang melampaui batas atau durhaka dan dia lupa dengan zat yang maha awal dan dan maha akhir. Abdun atas sombong. Sombong itu sebabnya macam-macam kata ulama. Ada tujuh sebab kalau nggak tahu. Sebab orang sombong itu yang pertama kekayaan, punya uang. Mau duit itu mesti sombong. Makanya namanya syahwatul mal, Orang punya uang itu sombong. Padahal harta ini warisannya Fir'aun, warisannya Korun. Dia punya warisan Korun sombong. Ya. Maka itu yang memiliki harta mesti hati-hati. Karena harta itu sahwatnya panas untuk buat orang itu sombong. Ya. Merasa dirinya lebih baik dari yang lain, Bahkan kadang-kadang mau berteman aja milih. Nek model lagi melarat gak dicideki. Nek foto ini baru. Nah, yang seperti ini kalau di syariat di orang yang memilah dalam berteman itu justru malah nggak ada harganya. Sampai nanti di bab walimah orang itu kalau mau undang pernikahan ya terus dalam undangannya itu dipilih sing diundang sing sugi-sugi tok sing melarat-melarat gak diundang ditulis di undangan sing sugi-sugi tok iki diundang iki gak us melarat duduk leveling gak diundang yang kaya-kaya saja diundang yang melarat gak kata ulama wali matu nikah itu yang semestinya wajib dihadiri sekarang menjadi hukum yang tidak wajib Terus gak wajib ditekan Iya. Itu pertama dalam bab walimah. Nih, bab walimah. Pokoknya kalau ada orang kaya nikahkan anaknya, ngundangnya milih, jangan hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, di fikih juga di babul intidor sunnah bagi imam itu ketika rukuk kalau ada yang lagi baru datang ya ada orang baru datang sunnahnya dia dalam rukuknya diperpanjang. Agar dia itu bisa takbir dan rukuk tumak minah supaya dapat satu rokaat Itu inti baru, itu sunnah. Sunnahnya di dua tempat. Yang pertama di rukuk, yang kedua di tahiyatul akhir atau tasawufil akhir. Jadi jangan salam dulu kalau jadi imam. Karena masih ada yang mau masuk. Nah, ini sunnah hukumnya kecuali kalau yumayyiz fil intidor. Kalau dia memilah-milah dalam menunggu, nek mau melarat gak ini langsung rokok langsung ngadeg Tapi nek wong sugih sing maju kan ketok nek wong sugih maju. Mampune wong sugih ku ketok subhanallah ya. Nih. Kalau mau masuk itu terus ini sih. Tapi lek wong melarat mlebu dinteni ini gak ini langsung ketiga, Loh, pun tenos dulu sesuai Ya, Nah, ini kata ulama mengatakan kecuali kalau bi, maka hukumnya tidak malah makruh titor tersebut. Ya. Maka itu kekayaan ini bahaya kalau orang tidak kuat dia bisa sombong. Dan kebanyakan memang kekayaan inilah sebab kesombongan. Yang pertama. Yang kedua sebab kesombongan itu adalah al-jamal ayu atau ganteng. Wong ayu mbek wong ganteng biasanya niku merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, sombong. Merasa dirinya itu tidak mau diremehkan, tempatnya harus di atas ataupun segala-galanya. Padahal al-jamal zawal. Padahal yang namanya keindahan itu hilang. Ono awong ganteng terus sampai umur satu susah ono kekayaan ke yang namanya keindahan wajah itu ada umurnya. Secantik-cantiknya Miss Universe itu mau. Ya. Rong puluh tahun mana ya kita elek. Iya. Tiga puluh tahun lagi, na'udzubillah. Untungnya mulai siji-siji pamitan. Nih, iya. rambutnya memutih. Sudah tidak ada lagi keindahannya itu. Al-Jamal, Al-Zawal. Kenapa dia itu membanggakan sesuatu yang bakal hilang? Padahal kata ulama laisal jamal bi bin tuzayyinuna fa innal jamal jamalul ilmi wal adab. Keindahan yang hakiki itu bukan keindahan baju ataupun waparas yang dia banggakan, bukan. Tapi keindahan yang hakiki, keindahan apa? Akhlak, ilmu dan adab. Ini hakikatnya orang ganteng. Oh, akhlaknya, kalau ngomong, bertingkah lakunya, kemudian ilmunya. Nah ini adalah indah yang hakiki. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati pula dengan yang membuat orang itu sombong adalah nasab. Nasab itu orang tua, keturunan. Mentang-mentang bapak E, haji, soge, ya. kemudian dia itu merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ya. Padahal pemuda itu bukan yang berkata, karena abi, bapak kubian ini, mbah kubian ini, itu bukan pemuda. Tapi pemuda yang benar-benar sejati adalah yang berkata, kalau anak, aku. Ya. Kalau dia bangga dengan harta orang tuanya, ilmu orang tuanya, apa gunanya? Tidak ada faedahnya. Malah justru itu adalah ujian buat dia. Kalau bapaknya alim, dia alim, alhamdulillah. Bapaknya soleh, dianya soleh, alhamdulillah. Tetapi kalau bapaknya alim, apal Quran, kemudian cuma dia apal juz amma, dia merosot nih Pak, nasabnya merosot. Makanya dalam Talqirun Nas itu disebutkan ada riwayat di Ahmad bin Hasan al cerita. Ada beberapa pemuda yang pemuda itu adalah anak cucu orang-orang mulia, anak-anak kiai, anak yang aktif, malim-malim. Lagi kumpul mereka semua. Sisi satu dengan yang lain saling cerita. Bahku bin karomai karo. Apa? Petik mati di sepuluh ribu. Lek mbahku yang ngono, petik urip di sepuluh mati. Ya. Satu dengan lain membanggakan keramat-keramatnya. Oh bapakku apa al Quran itu. Pokok surat Al-Fatihah sampai Anas diwalik di ya Yusuf bisa. Saking ngapalin. Satunya lagi, pokoknya semua memegang membanggakan keturunan dan karomahnya. Sing siji niki kesiaan Bapak baik anak sing alim. Cuman dia tok lumayan guru ngaji. Tapi dia berpikir, subhanallah. Semua sudah megang banggakan, yang satu ini bicara, maaf, kalau boleh saya berkata, ngomong, Alhamdulillah yang Allah tidak menjadikan aku seperti kalian. Tuh. Kenapa? Dijawab, untung aku gak sampai. Bapak ya alim hafal Quran sampai nafal juz yoga. Berarti merosot sampai ini. Kalau yang namanya grafik itu merosot. Bapak ya alim, keramat, engkau sebagai anak cucunya gak punya ilmu, gak punya akhlak, gak punya karomah. Nah aku lumayan. Bapak saya itu dulu orang biasa, Joko Toko. Saya ya aku alhamdulillah hafal rom juz Quran Berarti grafik saya naik, gak turun seperti sampean. Mendengar hal seperti itu, maka orang-orang tadi itu langsung insaf. Iya, ya betul. Apa yang dibanggakan dari orang tua kalau kita itu nggak bisa berbuat seperti mereka. Ya. Makanya al Nabi itu pernah berkata, ya, ini khususnya bagi yang mempunyai nasab kepada para ahlul bait ini anak cucu Imam Ja'far Sodik. Ya. Di mana Al-Mutanabi beliau berkata, kalau seorang ahli bait tidak mempunyai akhlak dan adab dan ilmu seperti Imam Ja'far Sodik, wamahiyah illa bin nawasidi. Dia itu cuma sebagai bahan cemoohan dan apa? rosmalnya, bahannya para orang-orang pembenci keturunan ahli Dulu Imam Ja'far itu alim, akhlaknya mulia. Lah terus ini ada orang ngaku cucunya Imam Ja'far. Tidak tahunya nggak punya ilmu, nggak punya adab. Keberadaan dia itu hanyalah sebagai hujah, bahan, dalil untuk para pembenci ahlul bait itu menyalahkan ahlul bait. Abim abim ahlul bait ahlul bait. Padahal ngaji lo nggak iso. Ini buat dalam cemoongan saja. Ya. Maka daripada itu, ya, seorang yang punya keturunan harus keturunan yang mulia, dia itu harus mempunyai kemuliaan yang tidak jauh beda dengan anak apa dengan orang tua dan turunannya tersebut. Semoga nasab yang kita miliki ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mulia, orang tuanya mulia, wah istimewa. Ya, ada orang alim dua. Yang satu alim tapi bapaknya orang biasa. Yang ini alim tapi bapaknya alim. Mana yang lebih mulia? Yang kedua ini, alim bin alim. Ini lebih mulia. Lo apa bedanya? Oh iya. Wong Rasulullah aja lo pernah memuji Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub, ya Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi dipuji oleh Rasulullah. Berarti nasab kalau bagus, itu dipuji. Tapi kalau nasabnya nggak bagus, ya justru malah, malah jadi bahan cemoohan. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Jangan sampai nasab itu membuat justru kita sombong, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Harta, keindahan, nasab, ya. ilmu. Ilmu itu juga iya, hati-hati. Kadang orang punya ilmu itu kalau nggak dibarengi dengan talqiyah, pensucian hati, maka dia itu bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Ya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, disiksa sama Allah sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Ini dititipi ilmu tapi gak dilakoni. Ini penyembah berhala memang gak dikei ilmu bodoh. Ya. ilmu ini harus dibarengi dengan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Pensucian jiwa dan hati, tasawuf, kalau orang bilang sekarang ini tasawuf, makanya man tafaqqaha wa tasawwafa tasawuf tasawuf tasawwafa tahak tahaqqaq. Barang siapa yang punya ilmu dan tasawufnya matang, dialah orang yang tahaqqaq, orang yang benar-benar ulama. Tapi ilmu tok gak ono tasawufi, naudzubillah fakot tasawuf Yang lebih gak beres lagi tasawuf tok hati ilmu. Nah ini Dak, khazandak. Zandak ini kenapa zindik itu kayak orang batiniah. Apa? Kayak dukun. Hmm? Kayak dukun. Terikat apa? Tarekat-tarekat tapi gak ilmu. Nih, kayak berapa dua tahun yang lalu pernah ada satu orang datang ke rumah saya modelnya aneh gotong kemana. Habib, saya mau bicara sebentar Pak Mata. Aduh. Saya mau tulis tak kalau duit, mau gigi Pak Mata malah kalau duit dia. Empat mata di batu kodok itu gak apa-apa. Nih, Iki dulu bawa tungket, ndase imam mas separuh. Tapi kira jenenge tanganmu ya sudah diregani. Begitu masuk ke rumah saya, tidak mau di depan, minta di dalam. Saya duduk, kemudian apa ini? Dengkul itu bahasa Jawa, bahasa Inggris Jawa. Ya, lututnya, lututnya dia itu disandarkan ke lutut saya. Jadi kayak Jibril biar Rasulullah. Waduh, no, apa ini? Aku tidak Jibril lagi malah. Apa kewah juga aku ini? Aku tadi musotik malah lagi. Begitu duduk situ langsung Habib saya datang ke sini mau bertemu dengan antum hanya untuk satu hal. Ya, sedang Mario Sopo cepetan sebutnya. Saya mau belajar ilmu ma'rifah, hakikat. Waduh, salah alamat kan. Tak bilang, oh gitu ya, iya. Saya gak mau panjang lebar, Bim. Saya ini sudah mujahadah kemana-mana, kuburan manapun sudah saya datangi ulama manapun, wali manapun saya datang. Saya coba minta satu dari Habib sekarang ini. Ilmu hakikat. Wis ingin ngomong. Saya bilang, ilmu hakikat itu enggak gini. Ilmu hakikat itu ada syariah, torikoh, sampai hakikat. Ada apa? Tahapannya, ada fasenya. Ini mujahadahnya 10-15 tahun ini. Dari syariat ke torikoh, torikoh ini enggak bisa langsung Keliru kok nek langsung. Ya. Apa mana ketemu di aku tambah keliru double wis. Kemudian sudah Bib, saya sekarang cuman mau ilmu hakikat. Terus saya tanya, terus ini Saya kasih ilmu hakikat asal sampai jawab pertanyaan saya satu. Siap Habib, apa pertanyaannya? Saya tanya, dalam fikih syarat untuk orang istinja itu ada delapan. Sebut nolimoy. Saya ini mau belajar hakikat, saya butuh istinja. Ya lu aku, Tapi itu saya pertanyaan saya, nanti saya cari ilmu hakikat. Saya nggak tahu, mis mulia belajar cewek sih Nih, lo kan belajar cewek gak iso kok ada hakikat langsung ketemu Gusti Allah. Ya. Nah ini gini. Ini bahaya kalau mau ilmu itu langsung ke hakikat tanpa syariat dan toriko ambles, dijamin ambles. Ya. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini belajar ilmu tasawuf itu baik, tapi harus dikuati dengan ilmu syariat dan toriko. Maka itu ilmu ini ya, bahaya bisa membuat orang itu apa? Lalai, merasa dirinya mulia. Ibn Arabi itu pernah saking ilmunya, saking luasnya, sampai nantang laut. Laut ketika beliau itu naik kapal, laut itu ditantang. Ya buhayir, di laut sing cilik, laut sak mono gede ini warna buhayir kecil Ditanya sama temennya, kenapa kau tazhir, kau kecilkan laut? Sebab laut ambil kan ilmuku lebih luas dari ilmuku. Ini Ibn Arabi waktu apa? Halnya naik sampai berkata seperti itu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala ingin ditunjukkan untuk tawadu. kau kulli di ilmin alim di atas orang punya ilmu ada yang lagi punya ilmu. Kemudian ada ikan keluar keluar ikan tadi itu ya bin Arabi ya bin Arabi cak ngomong ini cak ngomong dibilang iya boleh saya bertanya sesuatu kepadamu hmm. diguyu ya bin Arabi bertanya apa yang ingin kau tanyakan ilmu akhirat ilmu dunia tak kono kate ya marhaban bil harus ya dibilang oke okay, saya cuma mau tanya satu kalau ada orang perempuan punya suami, tahu-tahu suaminya itu berubah jadi batu, atau suaminya berubah jadi ikan. Apakah wajib iddah si perempuan itu? Dan terus iddahnya apa? Bingung itu. Ini kalau dari kita pikir. Apa ya? Ayo jawaban Bentar, bentar. Si bentar, Kesuwen. Kalau nggak bisa jawab, saya yang jawab. Mungkin. Ya sudah, apa jawabannya? Dijawab, kalau dia itu berubah menjadi batu, maka iddahnya adalah iddah al mutawafaan anha, yaitu iddahnya orang mati empat bulan sepuluh hari. Tapi kalau apabila dia itu suaminya berubah jadi ikan, maka idahnya adalah iddah ghairu mutawafi anha, yaitu idahnya orang yang ditalak tiga apa tiga puluh tiga kali suci. Langsung layu Ibn Arabi. Ambil iwak lu kalah. Ya. Kadang-kadang setelah kan baru berubah. Setelah itu lah dia. Merasa bahwa ya Allah, kita ilmu ku titik, kita koningunnya gak jawab. Ya, kadang orang punya ilmu tuh merasa nggak mau kalah. Ya, ya pernah Al-Imam Bejuri waktu dia itu di Mesir mau berangkat umroh atau haji umroh masuk di Mekah ditanya Imam Bejuri kalau dikasih mutawid gimana? Mutawif ini orang yang nganterkan orang umroh tuh, gaib Dijawab dulu dulu. kalau ini ngomong besok apa ini? Siapa mau jadi gaya saya? Wong saya ini Bejuri sing ngarang kitab Hasiah Bejuri. Kitab yang begitu lengkap masalah haji sing ngarang aku. Umroh haji ini saya yang ngarang. Dan sekarang sampai membawakan mutawif ini mutawif lebih tepat aku iso. Wong ini Syekhul Azhar. Enggak mungkin panjenengan butuh. Kemudian Gak usah wis, eh sendiri aja bisa. Bismillah. Begitu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah yang begitu mengagumkan, megah. Sesuatu yang saat ini selalu kita pakai untuk kiblat dalam sholat ini. Ya. Kok tahu-tahu kita menghadapi langsung kaget. Ketika kaget langsung takbiratul ihram, tahiyatul masjid sholat tahiyatul masjid. Ya. Setelah salam ada anak kecil lewat. Ya Syekh, tahiyatul masjid fil haram bawah mulai satu sholat Eh Syekh, tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram ini bukan sholat, tawaf. Oh iya ya. Dadak dia diajari arek cilik. Ya. Melihat hal seperti itu langsung dia mengatakan iya ya betul panggilkan aku seorang gaya mutawif yang mengajakku untuk beribadah. Enggak boleh orang sombong itu. Ya, ilmu ini bahaya. Dan biasanya orang kalau sudah semakin tinggi ilmunya, kepinginnya itu lain daripada yang lain, nyeleneh. Gak usah jilbab jadi gak wajib. Kepingin bedo Nih, kalau sudah orang ilmunya tinggi nyeleneh, sesuatu yang haram kadang-kadang jadi halal, halal jadi haram, untuk apa? Ya karena ilmu kadang-kadang tinggi dan ada kesombongan. Dan dia tidak bisa memelihara hatinya. Nah, maka itu saya masih ingat guru saya berkata, ya, jangan sampai hawa nafsu itu masuk ke dalam ilmu. Kutrotun minal hawa tuksidu bahron minal ilmi. Setetes hawa nafsu bisa memudarkan satu samudra ilmu. Kita punya ilmu satu samudra, tapi kalau sudah hawa nafsu tetes-tetes masuk, gak karu-karuan. Fatwa itu tergantung daripada keadaan. Kayak yang terjadi sekarang di negeri Arab. Satu sama lain memberi fatwa. Sehingga kepemimpinannya sah. Sehingga omong gak sah. Ini semua fatwanya apa? Hawa nafsu. Semua kepentingan. Kepentingan politik, kalau yang mengatakan kepentingan politik mengatakan jihad fisabilillah. Karena kepentingan politiknya mengatakan bahwa ini pemimpin harus turun, orangnya dia harus naik. Jihad fisabilillah. Kalau sebaliknya, kepentingan sebaliknya, dia nggak mau turun karena dia mendapat keuntungan banyak darinya. Haram orang yang buruk memberontak pemimpin yang sah. Itu kepentingan semua. Hawa nafsu, yang memudar mereka itu hingga fatwanya nggak nanti benar. Wonten Ustadz Parani Wong Sugi. Ustadz saya mau tanya, hukumnya seperti ini, ini, ini, ini, itu dalam bekerja itu gimana? Haram! Wah, kenapa? Haram itu, itu termasuk bayul horor yang disebut oleh Rasulullah. Jual beli yang tidak jelas itu hukumnya haram. Waduh, emang Ustadz. Coba gak haram aku ibu niat 10 persen tak kayak sampai. Si, si, si. Haram itu menurut adab syafi'i. Tapi ono ono ada gol perkataan ulama yang mereka alim juga mengatakan bahwa boleh tapi makruh. 10 persen makruh. Nek 20 persen tak sampean sunnah. Hawa nafsu masuk juga repot. Fatwanya belok. Nih, belok belok persen wajib. Menurut mazhab apa? Mas Mazhab syaiton. Ini tak ngerti dewi. Seenaknya sendiri. Maka daripada itu, hati-hati hawa nafsu nggak boleh masuk ke dalam ilmu. Hancur itu ilmu. Apalagi kayak kita ini. Kita ini, Masya Allah, hawa nafsunya itu satu lautan, ilmu nih sak tetes, yontek ya wis. Nah, yang selaut ilmu aja sesamudra itu bisa hancur hanya dengan satu tetes hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu adalah keinginan duniawi ya, ya dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang rendah hati. Senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa ya'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin ala hadhihi الجامعات وكل نية صالحة جامعات بخير الدنيا والآخرة اللهم صل فاتحة